Kemudian membahas tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu makhluk atau tidak? Terus lebih spesifik mengangkat masalah Al-Quran kalamullah. Ya. Kemudian beliau mem memasalahkan ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Ru'yahnya seorang mukmin kepada Allah nanti di hari kiamat. Kemudian membahas masalah al-qadha wal qadar. Ya. Lalu mengangkat masalah al iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah kemudian al-imanu bima bikulli ma Rasulullah SAW kita diwajibkan untuk mengimani seluruh berita yang dikabarkan oleh Rasulullah baik yang telah lalu dan yang akan terjadi bahkan setelah kematian yaitu kiamat kemudian Malik beliau mengakhiri dengan pembahasan menarik yaitu khatamun nabiyyin Nabi Muhammad adalah penutup para rasul para nabi sudah cukup selesai kita tutup. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Tim. Ini nggak seperti biasa mas. E, miknya yang biasa mana? Gak ada. Tim. Perasaan lebih endengan mik biasa atau suara saya yang berat? Eh, dengar nggak? Coba. Tes, tes, tes. Lo mana nggak punya? Tes. Coba. Tes, tes. Iya, kecil semua. Tes, tes. Berat. Tapi ini aja. Matikan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ba di dalam bahasa Arab disebut dengan baul isti'anah ya yeah. bismillah dari kalimat ba kemudian ismullah Allah adalah asma'u atau ismun min asma'illahi ta'ala jadi pusat daripada nama Allah jadi inti di antara nama-nama Ar-Rabb adalah Allah yang berasal dari kalimat al-ilah ay ya'lahuhu kullu makhlukin yang dipertuhankan oleh setiap makhluk yang ditempati bergantung setiap makhluk As-Samad Ar-Rahman ay dhu rahmatin wasi'ah pemilik rahmat yang luas yang mencakup dunia akhirat sehingga mukmin dan kafir sama-sama mendapatkan sehingga di sana ada satu tafsiran yaitu rahmanud dunya wa rahimul akhirah kalau rahman itu <clears throat> sifat menonjol di dunia Ar-Rahim sifat menonjol di akhirat. Di mana hanya memberikan rahmat kepada orang mukmin saja Ar-Rahim. Ada yang memberikan makna Ar-Rahman itu dhu rahmah Ar-Rahim Al-Musil yang menghantarkan rahmat itu limustahikiha kepada yang berhak hujan rahmat disampaikan ke akar-akar pohon akhirnya membuahkan buah-buahan itu rahim subhanallah bagaimana Allah membuat setiap makhluk bisa menjalankan fungsinya termasuk semua hewan dibekali insik ya yeah. Coba bayangkan kambing yang baru lahir. Sehari ketika lahir itu sudah tahu mana unting induknya. Kok enggak salah yang dikencut itu telinganya. Ya, itu namanya hidayah ثم هدى الحمد الحمد لله segala puji bagi Allah Al-Mahmud bikulli lisanin terpuji dengan setiap lisan. Manusia, malaikat, jin, hatta semua makhluk. Dan seluruh bahasa. Bikulli lisanin. Makanya makna alhamdulillah di antara sekian makna Alhamdulillah Kita tidak boleh memuji Siapapun yang tidak terpuji di hadapan Allah Memuji artis Memuji orang kafir Tidak boleh Karena Alhamdulillah Konsekuensinya kita tidak boleh memuji orang yang tidak terpuji di hadapan Allah. Al-ma'bud fi kulli zamanin yang disembah pada setiap zaman. Nabi Adam, zaman Nabi Adam yang disembah juga Allah zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai ila yaumul qiyamah tetap al-ma'bud huwa Allah alladhi la yakhlu min ilmihi makanun tidak ada satu tempat yang tidak ada ilmu Allah maksudnya mana saja tempat itu pasti dicangkau oleh ilmunya Allah itulah makna wa huwa ma'akum aynama kuntum di mana saja kalian berada Allah bersama kamu maksudnya ilmunya bukan zatnya ya yeah. ولا يشغله شأن عن شأن Allah tidak pernah tersibukkan dengan urusan meski yang diurus itu seamrek is'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an tapi itu tidak sibuk coba dalam sehari mengabulkan doa berapa juta bahkan miliar hambanya mengabulkan permintaan hambanya memberi rizki ribuan makhluk bahkan jutaan bahkan miliaran dari yang kecil dari mulai kutu sampai tentara sekutu ya, kasih makan oleh Allah semua enggak pernah ngeluh wala ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim enggak ada coba menyinari matahari itu berapa watt dan coba bayangkan Pak pula dunia yang segitu besar Allah bikin jalan tanpa ada gabungan rel. Emang gampang membuat membuat teori keseimbangan. Jadi alam ini ditata oleh Allah dengan prinsip keseimbangan. Makanya ketika dilanggar pasti hancur. Matahari lebih besar coba bayangkan. والشمس ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها dan Allah bahasakan kullun fi falakin yasbahun jadi kayak renang jadi seluruh planet itu dibikin oleh Allah renang di udara yasbahun coba antum jalankan balon dari sini sampai pintu tidak goyang-goyang tidak berubah-ubah alurnya bisa antum dengan tiupan antum nggak nyampe ya Allah kenapa kita nggak bersyukur Abi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban ya خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان kalau antum pelajari anatomi tubuh manusia lebih ajaib ya yeah. jalla anil asbahi wal andat sangat tinggi dari kesamaan dan keserupaan dengan siapapun walam yakul lahu kufuan ahad jangankan persis mirip aja nggak ada beda nggak persis dengan mirip dengan persis beda ya hmm. Eh, persis Makanya kalau di dalam bahasa pembahasan asma wa sifah at-tamsil wa tashbih. Kalau tamsil itu menyerupakan dari seluruh sisinya. Kalau tashbih menyerupakan dari sebagian sisinya. Tanazzaha anis sahibati wal aulad bersih bersih dari maksudnya istri dan anak sahibah jadi Allah itu nggak punya istri nggak punya anak lam yalid walam yulad <clears throat> ونفذ حكمه في جميع العباد putusannya selalu tembus pada setiap hamba gak ada satupun hamba yang kebal putusan Allah gak ada jin, manusia, malaikat kalau Allah sudah putuskan kun fayakun gak ada yang bisa menolak itu putusan kauni takdir maksud maksudnya kauni itu takdir orang dibikin oh, diputuskan Allah sakit diputuskan oleh Allah hamil lahir menikah nggak ada yang bisa nolak atau putusan syar'i berupa halal haram ya, yang ada di dalam kitab dan sunnah Meski manusia ada yang taat, ada yang tidak taat, tapi Allah punya kuasa penuh untuk menghukum yang tidak taat dan memberi balasan setimpal bahkan lebih dari yang taat. لا tumassiluhul qulu بالتفكير Hakikat daripada ketuhanan rububiyah uluhiyah asma wa sifah tidak bisa sama sekali dibayangkan dengan pikiran jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah dan hakikat Allah selalu hasilnya Allah tidak akan seperti itu kita bayangkan kira-kira tangannya kayak apa ya sampai antum mentok bayangan yang antum hasilkan itu Allah tidak seperti itu makanya di dalam Islam ahli sunnah haram mentakif daripada sifat-sifat Allah ولا تتوهمه القلوب بالتسوير tidak bisa diduga-duga oleh pikiran manusia dengan gambaran-gambaran hayalan, nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Di sini Allah menghadirkan kalimat nakirah. Apapun di antara makhluk ini bentuknya, eh, rupanya, ya, dan yang lainnya apapun tidak akan bisa sama dengan Allah. Meski secara makna ada kesamaan, Allah mendengar, manusia mendengar. Allah melihat, manusia melihat. Allah punya kaki, manusia punya kaki. Allah punya mata, manusia punya mata ini sama hanya dari sisi makna tidak pernah sama dari sisi hakikat jangankan hakikat kaki mata holik dengan makhluk antar kaki makhluk aja beda nggak hakikatnya kaki gajah dengan kaki macan dengan kaki manusia dengan kaki kambing dengan kaki kursi beda nggak beda apalagi kholi makhluk lahul asma'ul husna wassifatul ula Allah itu memiliki asmaul husna dan sifatul ula makanya Allah mengatakan ar-rahmanu alal arshis tawa ar-rahman itu menunjukkan Allah itu memiliki nama. Alal arsistawa istiwa menunjukkan Allah itu memiliki sifat. Dan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah iman terhadap sifat istiwa dan sifat-sifat lain semua menegaskan amiruha kama ja'at bila kaifin jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana hakikat. Sehingga Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa menjawab al-istiwa'u ma'lum. Jelas maknanya maksudnya. Wal kaifu majhul. Bagaimana hakikat semayamnya Allah majhul ghairu ma'lum tidak ada yang mengetahui was anhu bid'atun menanyakan tentang bagaimana semayamnya Allah secara sebenarnya bid'ah karena tidak ada satupun dari ulama salah menanyakan itu wal imanu bihi wajib iman kepadanya wajib dan ini antum turunkan kepada seluruh sifat termasuk nuzul an-nuzul maklum yang menanyakan itu wal imanu bihi wajib mengimani Allah turun setiap ter, uh, malam eh, tersisa sepertiga terakhir itu wajib wajib kita beriman bahwa Allah itu istawa alal arsh wajib beriman bahwa Allah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kita beriman <clears throat> Allah itu punya mata Allah punya tangan punya kaki punya wajah wajib al-wajhu maklum wal kif bagaimana wajah Allah dimanapun saya katakan kenapa kita tidak bisa mendapatkan jawaban kaif karena kita tidak pernah bisa mendapatkan zat sifat itu bagaimana mendapati sifatnya. Contoh, antum bisa mendapat sifati tas bisa tanpa melihat tasnya nggak mungkin antum bisa mengatakan tas warna hitam bentuknya lonjong ada rodanya terus kemudian kalau dimuati muat sekian kilo setelah apa? setelah melihat zatnya dan kita tidak pernah melihat zat Allah bagaimana kita bisa mengenali hakikat daripada sifat itu Tuh. Karena kita itu hanya bisa mengenali perkara gaib itu hanya dengan dua cara. Atau bukan gaib. Kita itu bisa menceritakan apapun itu melalui dua cara. Cara yang pertama <clears throat> melihat sesuatu yang kita ceritakan. Contoh, Ka'bah warnanya hitam. Terus bentuknya apa? Kubus ya. Itu. Kenapa? Setelah melihat. Atau kalau tidak melihat, mendapatkan kabar dari orang melihat. Pertanyaannya, dua-duanya itu antum Dapatkan enggak kaitannya dengan zatnya Allah? Melihat Allah atau mendapatkan kabar orang yang pernah melihat Allah? Enggak. Makanya dari sini di dalam masalah iman terhadap sifat Allah mencukupkan di atas wahyu dan mengimani amiruha kama ja'at bila kaifin jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana पे الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بال ف... وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل syai'in ilma. Allah meliput segala sesuatu. Wa qahara kulla makhlukin menguasai dan sekaligus memaksa setiap makhluk izzatan dan hukman dari sisi kepekasaan dan hukumannya wasi'a kull, kulla syai'in rahmatan wa ilma meliput segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya Makanya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Atau ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma. Surah Taha ayat 110. Mausubun bima wasafa bi nafsihi fi kitabil alim. Allah itu disifati dengan sifat yang Allah tuturkan di dalam Alkitab yaitu Al-Quran selain itu tidak boleh wa ala lisani nabiyihil karim atau sifat yang disifatkan atas lisan Rasulullah yaitu wahyu sunnah wa kullu majaa fil Quran setiap apa yang datang di dalam Al-Quran au sahha anil Mustafa alaihi salam atau apa-apa yang sahih dari Rasulullah SAW min sifatir rahman dari sifat-sifat ar-rahman wajibal imanu bih wajib beriman dengannya wa talaqqihi bitaslim menerima penuh dengan taslim yaitu apa penerimaan penuh wal qabul ya, taslim wal qabul itu hampir mirip wa tarkut ta'arrud lahu tidak mencoba-coba untuk menolak birraddi wa ta'wil atau mentakwil imma ditolak atau ditakwil dalam rangka untuk menying, menyingkirkan hakikat sifat-sifat Allah menafikan sifat-sifat Allah dengan cara rot ditolak atau takwil yang dimaksudkan takwil di sini adalah takwil batil. Adapun takwil yang dimaksudkan tafsir adalah sah. Karena Rasulullah mendoakan uh, Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi tasbih wa tamsil. Jadi tidak mencoba-coba untuk melakukan rot penolaan at takwil dengan takwil batil wa tashbih menyerupakan dengan makhluknya wa tamsil menyamakan dengan makhluknya menyerupakan karena tidak seluruh dari sisinya tamsil menyamakan persis wa ma ashkala min dalika <clears throat> apa saja yang kita temukan muskil dari sifat-sifat ar-rahman -sifat wajib isbaduhu labda wajib kita tetapkan secara lafaz wa tarkut ta'arrud li kita tinggalkan kita jauhkan at-ta'arrud itu mencoba untuk nyari-nyari apa makna yang kita tidak tahu ya yeah. contoh kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala mata. Pendengaran. Apakah punya alis matanya? Udah tinggalkan itu. Apakah mendengarnya pakai kayak daun telinga? Tinggalkan itu semuanya. Wa naruddu wa ila Kita kembalikan hal tersebut kepada yang berucap wa naj'al uhdatahu ala naqilihi kita kembalikan uhdahnya kepada penukilnya ittiba'an li tariqir rasikhin fil ilmi mengikuti cara orang-orang rasikhun ulama rasikhun fil ilmi alladhi asnallahu alaihim fi kitabihil mubin biqoulihi subhanahu wa ta'ala warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina sudah Masya Allah dengan sikap ini Allah tidak menyalahkan Allah tidak menyesatkan ulama rasikhun bahkan memujinya والراسخون fil ilmi yaquluna amanna bih. Saya beriman Allah itu turun titik. Kullun min indi rabbina. Saya beriman Allah itu punya wajah. Allah punya kaki dan yang lainnya. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيل فأما الذين في قلوبهم زيغ adapun orang yang mencari-cari takwil batil malah Allah cela bukan dipuji fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah itu ya yeah. والله أعلم بالسواء فاجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ Allah jadikan orang-orang yang mencari takwil batil itu sebagai tanda penyimpangan dan kesesatan. Wa qaranahu bidgha'il fitnah dan mencari fitnah fidzam. Thumma hajabahum amma amaluh. Kemudian Allah halangi dari apa yang dia inginkan wa qata'a atma'ahum dan Allah putuskan eh, hangan-hangan mereka amma qasadu yang mereka inginkan biqaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Sebetulnya tidak ada yang mengetahui takwil tersebut kecuali Allah. Saya kira itu mungkin ada yang bertanya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali besok. Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pernyataan Allah di mana-mana itu adalah pernyataan Jahmiyah. Ini jadi memanjang ini. Saya jelaskan sampai jam 9. Insyaallah. Minum dulu. Hadirin sekalian, setelah filsafat dimasukkan oleh kaum Jahmiyah ke dalam Islam, maka merangsak di dalam urusan akidah terutama di dalam masalah sifat akhirnya banyak menimbulkan penyesatan dan kesesatan dan akhirnya pertikaian di tengah umat sehingga umat terpecah. Kenapa itu dikatakan pendapatnya Jahmiyah? Jahmiyah meletak tiga dasar kesesatan yang akan melahirkan banyak kesesatan dari tiga itu. Yang pertama, Jaham bin Safwan yang tokoh Jahmiyah menggulirkan menggulirkan pemikiran Al-Jabr yaitu Jabriyah. Yang kedua, menggulirkan pemikiran Al-Irja yaitu Murji'ah. Iman tanpa amal memasukkan orang ke surga, bahkan iman itu cukup ma'rifat kenal Allah. Dan yang ketiga adalah ta'til, pengingkaran seluruh sifat Allah. Kalau umat Islam ditanya Allah itu ada Rata-rata jawabannya hampir semua mirip kecuali Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak bisa disifati ada dan juga tidak ada. Sehingga Allah itu antara ada dan tidak ada. Karena tadi asasnya adalah taktil tadi, hmm. mengingkari apa? Sifat. Allah itu nggak bisa disifatin, termasuk disifati dengan mewujud ada nggak? Nggak bisa. Karena ketika kita katakan ada sama dengan manusia, ada nggak Zaid di masjid? No. Nah, sama, ada. Ada nggak Pak Guru di kelas? No, nah, sama. Kalau Allah punya sama mendengar, manusia juga sama mendengar, berarti sama. <clears throat> Makanya mereka mulai mengatakan nama-nama dan sifat Allah seluruhnya yang di dalam Al-Quran dan Sunnah itu majazi tidak hakiki paham? jadi nama-nama Allah yang di dalam Al-Quran Sunnah itu hanya majaz Majas itu apa? Metafor. Yang sebenarnya itu hanya ada di dalam diri Allah yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Wah ini kalau kita kembangkan kepada Asy'ariyah. Karena sebetulnya Asy'ariyah itu banyak menganggap akidahnya Jahmiyah di dalam masalah asma wa sifat terutama nanti Allah di mana-mana oke kemudian ketika ditanya itu ada nggak ya Allah ada nggak ada tapi Jahmiyah ada juga enggak, enggak ada juga enggak, antara ada dan tidak ada. Nah, lebih kacau lagi ketika ditanya di mana. Di sini kaum muslimin terbelah menjadi empat. Yang pertama mengatakan Allah di mana-mana. Kenapa seperti itu? Karena tadi Allah ketika tidak bisa disifati Allah itu ada juga tidak, tidak ada juga tidak. Ketika ditanya di mana? Di luar alam juga tidak, di dalam alam juga di tidak, terus di mana? Di mana-mana. Eh, selesai selesai. Pengertian tuh Jahmiyah ini. Jadi kalimat jawaban di mana-mana itu kesimpulan dari kalimat Allah itu dikatakan di luar alam juga tidak, di dalam alam juga tidak, kalau di dalam alam berarti menjadi bagian daripada apa? Hadis yaitu alam. Padahal Allah itu muhdis. Berarti di sana di, dikatakan di luar alam. Kalau di luar alam berarti di sana menempati satu tempat yang itu juga alam. Sehingga Berangkat dari pemikiran taktil tadi Allah tidak bisa disifati Akhirnya diputuskan Allah di dalam alam juga tidak Karena nanti hadis termasuk alam Di luar alam juga tidak Karena nanti punya alam sendiri Berarti di mana? Di mana-mana Itu selesai di, Terus di mana? Ya di mana-mana Gak usah diisi. lagi Gak usah ditunjuk-tunjuk. Karena kalau kita tunjuk, berarti Allah menempati suatu tempat yang itu bisa di, uh, dibikin oleh manusia, ditempatkan oleh manusia di suatu tempat tertentu sehingga bisa diisarai oleh manusia. Paham nggak mas? Ya sudah kalau nggak paham. Tuh. Makanya eh, Ash'ariyah di dalam masalah jawaban ketika ditanya Allah itu di mana terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok Ash'ariyah lama kuno itu masih mengikuti akidahnya Kullabiyah yaitu Abdullah bin Sa'id ibnu Kullab yang mengatakan Allah semayam di atas aras ya. Tapi Asy'ariyah yang baru yang kontemporer mengikuti akidahnya Jahmiyah yaitu di mana-mana. Ya. Sebetulnya kalimat di mana-mana ini juga bikinan Asy'ariyah Indonesia. Karena Arab nggak ada kalimat ya fi aina aina <laughs> nggak mungkin kan gitu <laughs> asli di dalam bahasa Arabnya itu intinya Allah tidak bisa disifati dan tidak bisa diisyarai dengan satu isyarah ketika kita isyarai dengan isyarah berarti Allah menempati suatu tempat di atas. Nah, berarti tempatnya di sana. Dan ini kata dia akan menghadiskan Allah. Menjadikan Allah itu bagian daripada makhluk yang bisa diisyarai, bisa ditunjuk. Gitu. Akhirnya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di mana? Ya di mana-mana. Itu. Jadi kalau kita Allah ada nggak mas? Ada. Terus di mana? Ya di mana mana. Ya, eh, di mananya di mana? Ya udah, jangan tanya-tanya. Intinya kita nggak bisa nunjuk-nunjuk. Itu. Yang kedua mengatakan Allah di hati saya. Ini Muslim paling bingung. <laughs> ya. yeah Ya? Dan paling bodoh. Kenapa paling bodoh? Bagaimana ceritanya dia lebih besar daripada Allah? Allah di hatinya. Yang gede siapa kalau begitu? Padahal Allah kakinya saja wasi'a kursi yuhus samawati wal ar. Sementara kursi itu letak kakinya Allah. Itu lebih luas daripada langit dan bumi. Gimana ceritanya ada orang bisa mengatakan, Allah di mana mas? Di hati saya. Gede banget sampean. Itu. Itu. Yang ketiga, yang tadi pendapat yang mengatakan Allah tidak bisa diisyarai dengan tempat dan keberadaan. Di luar alam juga tidak, di dalam alam juga tidak. Nah yang keempat, pendapat ahli sunnah wal jamaah. Yaitu pendapat ahlul Qur'ani wa sunnah karena semua kaitannya dengan penetapan nama-nama dan sifat Allah mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. di antara sekian ayat yang menjelaskan tentang hakikat di mana Allah adalah surat Al-Hadid ayat 4 antum buka itu. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi enam hari. Thumma alal arsh. Kemudian semayam di atas ars. Tahu apa yang masuk ke bumi. Tahu apa yang keluar dari bumi. Tahu apa saja yang turun dari langit. Dan tahu apa saja yang masuk ke atas langit. Wahuwa ma'akum Ainama kuntum berarti di mana saja kamu berada, Allah tahu yang kamu perbuat, Allah tahu yang kamu ucapkan, Allah tahu dan meliput seluruh rangkaian kelakuan dan keberadaan kamu. Wallahu makanya ditegaskan akhirnya wallahu bima ta'maluna basir. Itu. Dan ini nggak but, nggak butuh tafsir. Makanya Imam Al-Baghawi tidak pernah menafsirkan ayat ini. Sehingga dari salian ada sebagian orang yang menyalah-nyalahkan ahli sunnah katanya. Kalau Wahabi kita dijuluki Wahabi. Kalau Wahabi itu tidak mau mentakwil istiwa istiwa. Ya udah, kenapa mereka mentakwil wa ma'akum? Siapa yang mentakwil? Kalimat wahwa ma'akum itu dijelaskan oleh Allah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Itu. Wahwa ma'akum ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wallahu bima ta'maluna basir setelahnya ya'lamu ma yaliju fil ardi sebelumnya jadi wahwa ma'akum di sini penegasan rentetan dari ayat sebelum dan sesudahnya. Enggak ada takwil. Apanya yang ditakwil? Dan fakta berbicara. Hatta orang yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana, tetap kalau berdoa ngangkat tangan ke atas langit. Enggak mungkin begini-begini. Untuk apa? Karena bisa aja di sono, di enggak karu-karuan. nggak Enggak gitu. ada. Atau dia di dalam berdoa memanggil-manggilnya ke bawah. Pak, seluruh kemuliaan itu selalu diungkapkan dengan tinggi dan seluruh kerendahan selalu diungkapkan dengan bawah Ya. Ada nggak pernah antum dapatin orang tua mendoakan dan memotivasi anak anakku semoga kamu memiliki cita-cita rendah <laughs> enggak gitu. tinggi gitu loh loh orang bodoh aja tahu kemuliaan itu di tinggi kehinaan itu di rendah loh kok ada di sini Jahmiyah mengatakan Allah di mana-mana. Bisa aja di comberan, bisa aja di eh, jembatan, ya, di toilet, nauzubillah. Itu ya. Dan semua orang yang mengatakan Allah di mana-mana kalau antum tanya, Pak Rasulullah ketika Isra Mi'raj ketemu Allah itu di langit atau di gua Selarong? Ya. Di mana? Di langit. Semua hadis-hadis menunjukkan di dalam Bukhari Muslim ketemu Allah itu di langit. Ya. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak. Pas 15 menit ya. Ada lagi yang tanya? Ya, Pak. Apakah pemahaman-pemahaman itu bisa jatuh ke kategori kekafiran? Kekafiran. Taib. Bisa. Makanya kenapa Harun Ar-Rashid berkata, saya mencari empat, ketemu di empat. Saya mencari kekufuran adanya di Jahmiyah saya mencari kedustaan adanya di Rafidah. Saya mencari pengeyalan, saya temukan di ahli filsafat. Dan saya mencari kebenaran, saya temukan di ahli hadis. Udah. Dan itu sahih. Kalau seandainya tidak kufur, minimnya itu bisa menjadi pintu menuju kekufuran. Makanya eh, kurunya Imam Al-Bukhari ya Abu Nu'ajah ya, Man syabbaha bi khalqi fawa kafir Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kafir Ya Wa man angkara syai'an min sifati fawa kafir Barang siapa yang mengingkari sebagian dari sifatnya adalah kafir Kafir gitu Kenapa hadirin sekalian Akidah Jahmiyah Yang diusung kaitannya dengan ta'atil itu <clears throat> kufur atau bisa memasukkan kepada pintu kekufuran karena akhirnya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Makanya uh, ada suatu ungkapan yang indah. Al-musyabbih ya'budu sonama wal mu'attil ya'budu adama. Kelompok musyabbih itu sebetulnya akhirnya menyembah sonam berhala. Wa kelompok mu'adil akhirnya menyembah adam sesuatu yang enggak ada. Jadi makanya ada seorang yang mengatakan saya bertawasul dengan Tuhannya Jahmiyah tidak dikabulkan Allah. Karena Tuhannya nggak ada. saya tawasul dengan Tuhannya ahli sunnah dikabulkan. Sama dengan juga qadariyah. Qadariyah itu kejahatan itu diciptakan oleh makhluk tidak dikehendaki oleh Allah. Akhirnya pernah ada seorang badui yang datang kepada ulama'nya Qadariyah minta didoakan karena untanya hilang supaya dibalikkan kepada kepadanya dia. Ya. Supaya dibalikkan oleh Allah. Ya. Akhirnya si cahmi eh, si Qadariyah itu berdoa, "Ya Allah, sebagaimana sebagaimana unta fulan itu tidak engkau gandangi hilang, akhirnya hilang." kembalikanlah ya Allah. Paham nggak antum? Yakin kalau yang nggak fokus nggak paham. <laughs> es pulang aja deh. <laughs> ah, ngaji sama orang nggak fokus. Ya, paham nggak mas? Mau diulangi nggak? Jadi Qadariyah itu kan punya pendapat gini loh Pak Mencuri, merampok, korupsi, semua itu tidak dikehendaki Allah. Dikehendaki oleh manusia itu sendiri. Ya. Seluruh perbuatan manusia itu diciptakan Allah kecuali maksiat. Kenapa alasannya adil? Kalau maksiat itu dikendaki oleh manusia itu sendiri, tidak dikendaki Allah, ketika nanti ngadep Allah di akhirat disiksa. Itulah adil. Kamu yang menghendaki keburukan, wajar kamu saya tempeleng. Gitu. Gak wajar banget kalau Allah yang menghendaki maksiat itu giliran maksiat ditempeling gitu lah. Paham nggak? Yakin nggak paham? <laughs> Gimana? Paham nggak? Itu. Jadi ibarat antum nyuruh orang ambil barang setelah diambil kok malah entum gampar kan nggak adil paham nggak mas tolong ambil sandal saya setelah diambil malah ditampar wajarlah kalau yang mengambil sandal itu kehendak yang mengambil bukan kehendak saya Paham gak? Sehingga setiap perbuatan hamba diciptakan Allah kecuali maksiat. Itu qadariyah. Paham? Udah paham nih? Akhirnya ulama qadariyah itu berdoa, "Ya Allah, sebagaimana unta fulan itu tidak engkau kendaki hilang." Akhirnya hilang. Karena hilang kecurian itu kehendak pencuri, bukan kehendak Allah. Paham? akhirnya hilang. Ya Allah, kembalikanlah untanya si Fulan. Kata Badui, Syekh, nggak usah mendoakan saya. Lo kenapa? Jangan-jangan Allah juga menghendaki balik unta saya. Tapi akhirnya nggak balik. <laughs> ya mendingan nggak usah didoakan. Itu. Ya akhi, seluruh perbuatan hamba yang baik yang buruk dikandaki Allah. Terus adilnya di mana? Adilnya di mana? Adilnya Allah menghendaki manusia melakukan keburukan untuk suatu hikmah supaya neraka ada yang ngisi. Hikmah. Dan tolong dicamkan tidak semua kehendak Allah harus diridhoi Allah. Ada kehendak Allah yang pasti diridhoi Allah. Ada kehendak Allah yang tidak harus diridoi Allah. Lah kenapa Allah menghendaki sesuatu sementara tidak diridoi? Untuk suatu hikmah. Contoh, Allah menghendaki enggak iblis diciptakan? Tapi Allah ridho enggak sama iblis? Enggak. Allah menghendaki enggak orang mati bunuh diri? Benar Tapi Allah ridho enggak terhadap bunuh diri? Nah, kenapa Allah kehendaki untuk suatu hikmah? Tidak ubahnya seperti makhluk, orang menghendaki sesuatu belum tentu meridhoinya. Ada enggak yang begitu? Ada. Contoh, ibu-ibu menghendaki suaminya nikah lagi, tapi enggak ridho untuk suatu hikmah. Nah, kalau contoh ini baru melek nih. Lagi, anak kasih contoh yang kedua. Ada orang yang menghantarkan anaknya ke rumah sakit Cipto Kusumo untuk dioperasi karena suatu penyakit yang dideritanya bahkan mungkin harus diamputasi apakah ridho orang tua anak tangannya diamputasi enggak Kenapa dia menghendaki? Untuk suatu hikmah supaya anak saya hidup meski saya harus apa? Menghendaki anak saya dipotong kakinya, dipotong tangannya. Tapi anak enggak ridho. Ya kalau bisa jangan. Tapi akhirnya diloloskan untuk suatu hikmah. Itulah. Begitu juga Allah mengendaki adanya iblis meski Allah nggak suka sama iblis untuk suatu hikmah. Allah mengendaki orang maksiat meski nggak suka karena untuk suatu hikmah. Allah mengendaki orang bunuh diri meski bunuh diri itu haram untuk suatu hik. Nah, itu. Ini kagak dipahami oleh Jahmiyah, kagak dipahami sama Qadariyah. Dan tolong dicamkan dalam soal takdir Qadariyah itu sebetulnya distributornya Jahmiyah. Dalam soal masalah asma wa sifat, Mu'tazilah sama Asy'ariyah itu distributornya Jahmiyah. Nah, itu paham nggak ini? Jadi masing-masing punya distributor, tapi ujung-ujungnya semua Jahmiyah. Tuh, makanya penting kita itu membahas firqah 272 itu. Ya pemikiran-pemikirannya sehingga kita itu tahu asal usulnya. Itu paham? Oke, sudah pulang aja. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz tadi bilang yang Asy'ariyah kuno itu kan meyakini Allah di atas arsy. Iya. Terus As Asy'ariyah yang di yang baru-baru ini kan meyakini Allah di mana-mana. Iya. Nah, pertanyaannya uh, itu kan kata Ustaz kan Asy'ariyah yang baru itu kan yang bilang Allah di mana-mana itu kan di Indonesia Ustaz. Di? Di Indonesia maksudnya yang bilang Allah di mana-mana. Bukan, hampir semua. Bersama. Semua Asy'ariyah, cuman di Indonesia aja makanya di mana-mana. Iya. Yang mau anda tanyakan uh, sejarah Asaria masuk Indonesia itu kapan? Uh, Kurang set. Tanya Ustaz Asyari. <laughs> mana Ustaz Asari? Mana? Antum masuk Indonesia kapan? <laughs> Antum ada enggak turunan Asari itu? Baik. Saya ingin uh, sedikit cerita Abdul Hasan Al-Ash'ari Kenapa dikatakan atau disebutkan pada Ash'ari? Karena canggah-canggahnya itu diusut-usut ketemu dengan sahabat yang namanya Abu Musa Al-Ash'ari yang dikatakan oleh Rasulullah diberikan suara seperti serulingnya Nabi Dawud alaihissalam. Nah, Abdul Hasan Al-Ash'ari wafat tahun 333 ada yang mengatakan 34 sama dengan Maturidi meski nggak pernah ketemu tapi Maturidi sama Ash'ari ini hidup satu zaman yang keduanya sebetulnya pertentangannya dahsyat cuman orang itu kadang-kadang sok latah Ash'ari Maturidi itu sama Ash'ari Maturidi digandeng-gandeng. Kenapa? Karena di sana ada perpaduan penggabungan sifat 20. Sebetulnya ini sifat 20 bukan miliknya Ash'ari juga bukan miliknya Maturidi. Cuman digabungkan oleh murid-muridnya supaya Ash'ari sama Maturidi akor. Tujuhnya itu milik Ash'ari, tiga belasnya milik Maturidi digabung jadi 20 jadi sifat 20 gitu. sehingga dilakukan orang-orang kampung wujud kita bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi dan seterusnya itu dilakukan di musola-musola sama geding-geding Jawa. Gitu. Oke. Okay. Uh, eh, saya tidak mau mengangkat maturiti karena nanti terlalu melebar. Asy'ari aja dulu. Asy'ari itu mengalami tiga kali metamorfosa pemikirannya. Pertama kali sebetulnya Abdul Hasan al Ashari itu Mu'tazilah. Ya Kalau beliau Mu'tazilah berarti sangat-sangat terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah. Karena Jahmiyah sama Mu'tazilah apalagi dalam bidang asma sifat mirip tidak ada bedanya. Bahkan kata orang Jawa plek jiplek seperti tumbuh ketemu tutup. Makanya dalam masalah pengingkaran asma wa sifat cuman kalau qadariyah itu melahirkan sepalan tadi qadar qadariyah. Oke. Okay. Uh, eh, setelah berbagai macam penelitian yang cukup mendasar Akhirnya Abul Hasan Al-Ash'ari mulai mendapati kelemahan-kelemahan Mu'tazilah. Udah. Dari debatnya, dari dialognya kalah dia. Tidak bisa mempertahankan argumen-argumen Mu'tazilah. Akhirnya dia mulai dari situ menyerang Mu'tazilah dengan membuat madrasah asy'ariyah membuat pemikiran-pemikiran asy'ariyah dan sebetulnya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari ketika asy'ariyah itu tidak juga mengolah pendapatnya sendiri bahkan maaf maaf beliau banyak mengadop pemikiran kullabiyah belajar kepada kulabiyah itu kan dia pelajari sehingga kalau kita ingin simpulkan sebetulnya pemikiran ashariyah pada tahapan ini beliau menjadi distributor utama pemikiran kullabiyah Ana sedikit jelaskan Kulab dia kesesatan fatalnya itu nggak banyak. Ya. Kulabiyah hanya tidak mau mengakui Allah itu memiliki sifat sifat yang tajaddud. Apa itu tajaddud? Dulu Allah tidak melakukan, sekarang melakukan. Contoh Allah sekarang berbicara dengan Nabi Musa. Kan sebelumnya nah, itu. Kenapa? Karena Allah hanya memiliki sifat azali. Ya. Dari situlah akhirnya dia mengingkari seluruh pemikiran-pemikiran yang sifat tajaddud Allah tidak bisa disifati dulu, tidak bicara sekarang baru bicara, nggak bisa. Dari sini sifat kalam Allah itu azali yang tidak bisa diungkapkan dengan huruf kalimat yang ada pada zat Allah di dalam diri Allah yang bila diungkapkan dengan bahasa Arab Ibaratnya bahasa Arab jadi Al-Quran, kalau diungkapkan dengan bahasa Suryani menjadi Taurat, kalau bahasa Ibrani menjadi Injil, tapi Taurat, Al-Quran, Taurat, Injil bukan nama, eh bukan sifat kalam Allah yang sebenarnya, tapi cuman ibarat. Eh, sebetulnya dia ingin mengatakan bahwa eh, dia ingin mengatakan pendapat Jahmiyah cuman nggak mau vulgar, mau menyelisih Jahmiyah, makanya dia tidak mengatakan Al-Qur'an, Taurat, Injil ini hanya majazi. kalau Allah yang hakiki ada dalam dirinya. Itu Jahmiyah. Cuman bedanya Asy'ariyah, kalam Allah yang hakiki itu hanya pada dirinya, namun bila diungkapkan eh, dengan bahasa Arab, jadinya Al-Quran. Bila diungkapkan dengan itu menjadi Taurat Injil. Bedanya tipis. Sama perbedaan tentang masalah eh, apa hamba itu di dalam takdir itu punya kehendak atau tidak kalau Ash'ari itu punya istilah kasab itu kasab sama-sama ingin menengahi. Kalau jamia yang akhirnya melahirkan Qadariyah, hamba itu tidak memiliki kehendak sama sekali, jabr, jabriyah. Jadi manusia itu kehendaknya diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Manusia itu seperti apa? Bulu ditiup angin, nggak nggak punya daya upaya apa-apa. Tapi ahli sunnah wal jamaah menegaskan manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Kalau sekarang ini, apa namanya, Jabriyah, nggak punya sama sekali daya upaya. Kalau Qadariyah, manusia punya kehendak murni, mandiri, yang tidak bisa diatur-atur oleh Allah. Nah, di sini Ash'ariyah menengah-nengahi, punya kasab namanya. Kasbul Ash'ari. Dengan demikian akhirnya Abul Hasan al Ashari pun tidak puas sampai di situ dalam perenungannya akhirnya dia mendapatkan bahwa kebenaran akidah salafus saleh sahabat tabi'in a'immatul mazhab itulah kebenaran yang final Makanya akhirnya beliau menulis buku al ibadah sebagai bentuk ekspresi taubat beliau dan juga rujuknya beliau kepada akidah salafus soleh, Al-Quran dan Sunnah dan yang kedua adalah kitab Ahli Saghroh dengan demikian mengalami tiga tahapan fase fase pertama Mu'tazilah kemudian fase pertama Asy'ariyah fase ketiga ahli sunnah kembali ke salaf makanya pak aliran yang tokohnya sudah tobat tapi pengikutnya nggak mau tobat ya satu ini aja ya, satu aja yang lainnya masih utuh gitu. ini soal kaitannya dengan Asy'ariyah. Yang tanya mana tadi? Ya, terus masuk ke Indonesia kapan Adin Salian, kalau kita meneliti masuknya pemikiran Ashariyah, Maturidiyah ke Indonesia itu bersama masuknya Tariqat ke Indonesia. Bahkan pertentangan Torikoh Naqsabandiyah dan Qadariyah itu disemangati oleh Ash'ariyah sama Maturidiyah juga. Yang satu kelompok Ash'ariyah, yang satu kelompok Maturidiyah. Berarti kalau memang itu kemungkinan besar pemikiran Ash'ariyah itu masuk ke Indonesia abad 13. Dan itu mulai merangsak torikoh masuk ke Indonesia terutama 14 yang pertama kali torikot satiriah yang di, dikembangkan oleh Hamzah Pansuri di Aceh terus kemudian eh, apa namanya uh, diulahkan ada Naksabandiyah kemudian ada Qadariyah dan seterusnya bersama itu masuk pemikiran-pemikiran itu semua adapun pemikiran ahli sunnah wal jamaah lebih awal masuk karena Islam masuk ke Sumatera wabil khusus uh, di mana uh, pas masa kerajaan Sriwijaya itu masa Umar bin Abdul Aziz bahkan ada yang mengatakan pada masa Muawiyah dan tidak akan mungkin masa-masa itu ashariyah itu muncul, Asy'ariyah itu muncul. Nggak mungkin. Karena Asy'ariyah tahun berapa? Itu 313 eh, 333. Masa orangnya belum lahir, alirannya sudah ada. Dan ada bukti kuat bahwa Raja Sriwijaya itu surat menyurat dengan Umar bin Abdul Aziz, surat menyurat dengan siapa? Muawiyah. Tuh. Eh, pernah ada orang yang tunggu eh, mendebat saya Afan Ustaz saya ingin tegaskan bahwa di sini tidak benar kalau Imam Syafi'i itu salaf salafi menurut analisa saya Imam Syafi'i itu yang benar adalah Ash'ari atau Maturidi itu. Direkam lagi dialognya. Anak bilang, antum dungu banget. Mana mungkin orang belum lahir sudah punya aliran. Imam Syafi'i hidup kapan? Imam Maturidi hidup kapan? Asy'ari hidup kapan? Imam Syafi'i itu wafat tahun 2000 eh 204 atau 5 itu wafatnya sementara Imam eh, eh, Abdul Hasan Asy'ari 333 nggak pernah ketemu Imam Syafi'i wafat duluan masa orang belum lahir udah punya aliran aduh langsung diem dia ini kadang-kadang kepandiran itu dipertontonkan oleh banyak orang ahli bid'ah pengikut nafsu untuk memermak orang-orang awam agar tersilaukan dengan pendapat dia yang akhirnya akan kebongkar kedunguan dan kepandiran itu itu ya ya contoh aja yang dungu banget katanya kiainya suka sholat di Mekah hari Jumat ternyata jam 2 sudah nyampe Indonesia Ya kalau dia sholat